Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat waalaikumsalam, salat Maghrib Masjid Al waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian Syama'il Nabi <clears throat> dari kitab Syama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Saurah At-Tirmidzi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada bab yang ke-35, bab maja'a fi dhahiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah uh, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah tertawa adalah pertengahan sebagaimana keadaan-keadaan beliau yang lain mayoritas tertawa Nabi adalah tersenyum saja. Dan jika seandainya Nabi tertawa dengan suara, maka tidak koh-kohatan terbahak-bahak. Namun itu suara yang hanya didengar oleh orang yang di dekat beliau tanpa didengar oleh orang yang jauh. <clears throat> Eh, hadis yang ke-226 dari Jabir bin Samurah beliau mengatakan karena adalah fisakai pada dua betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humusyah <clears throat> ada uh, maksudnya adalah kecil namun kecil yang selaras dengan fisik yang lain Wakana dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tertawa kecuali dalam bentuk senyuman. Fakuntu nador tu ilaihi dan aku jika aku memandangi Rasul maka aku berkata maka aku beranggapan bahasanya dua mata Nabi itu berjelak padahal beliau tidak berjelak. Eh, di catatan kaki hadisnya juga diatkan oleh Al-Musanib At-Tirmidhi di jami'nya. Eh, kesimpulan tentang sanatnya sanatnya baif karena ada Ibn Hajjaj Al Hajjaj Ibn Artah bahwa satu kundian dia seorang perawi yang jujur namun banyak kelirunya serta dia ada padanya tadlis dan di sini riwayatnya pakai an an simak ibn harb ditambah gurunya simak adalah satu kon kata ghayara yang berupa hafalannya, kacau hafalannya, bi akhiratin di akhir hidupnya. <clears throat> Maka ada pada dua betis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam humusyah, artinya diqah, kecil. Namun kecil yang dimaksudkan bukan kecil yang jelek, namun mutanasibah yang cocok dengan anggota-anggota badan Nabi yang lain dan tidak terlalu besarnya betis adalah satu hal yang terpuji. Nabi tidak pernah tertawa kecuali dalam bentuk senyuman. Eh, kalimat ini maknanya adalah dalam mayoritas keadaan Nabi. Ini karena kita jumpai Nabi terdapat riwayat yang menunjukkan kalau Nabi tertawa. Falainafi Dalika maka keterangan itu yaitu Nabi hanya tersenyum tidaklah meniadakan tertawa dengan suara yang lirih ahyanan yang terkadang Nabi lakukan. Faqad ja'a ma yadullu alaih terdapat riwayat yang menunjukkan kalau Nabi tertawa yang bersuara. Namun bila tidak terbahak-bahak. Berkenaan dengan kompromi tentang masalah ini, riwayat yang mengatakan Nabi hanya tersenyum dan tidak pernah tertawa dan ada sejumlah riwayat yang menunjukkan kalau Nabi tertawa. Ada yang memberikan penjelasan yang menarik dengan mengatakan maka ayat haku ila fi amril akhirah. Tertawanya Nabi itu cuma di bab akhirat. Ketika beliau cerita akhirat dan ada hal yang menarik, itu beliau bisa sampai tertawa. Wa amma fi amir dunya falam yazid alat tabasum. Adapun kalau urusannya urusan dunia, maka paling mentok itu hanya tersenyum saja. Dan nanti kita jumpai bahasanya eh, eh, kompromi ini satu hal yang ada sisi benarnya. Kita nanti akan eh, jumpai riwayat yang ada di sini di bab ini. Nabi tertawa namun itu di bab dan masalah akhirat. Nah, karena itu eh, kompromi semacam ini adalah tafsirun hasanun adalah tafsiran yang bagus. Maka di sini kita jumpai dua jenis hadis. Ada hadis yang uh, mengatakan bahasanya Nabi tidak pernah tertawa. Dan terdapat hadis-hadis yang menunjukkan kalau Nabi tertawa. Maka kompromi dalam hal ini tadi kita sampaikan dua kompromi. Ada yang mengkompromikan dengan mengatakan yang dominan adalah tersenyum, kadang tertawa. Ini, karena tertawa itu cuma sedikit maka boleh ditiadakan. Ini, karena al-hukmu lil ghalib. Kesimpulan itu berdasarkan yang paling mendominasi. E, kemudian ada kompromi yang kedua yang tadi dinilai bagus dengan memperhatikan hadis-hadis tentang tertawanya Nabi maka bisa disimpulkan Nabi itu tertawa dalam hanya dalam masalah urusan akhirat. Kalau masalah-masalah duniawi mentok Nabi cuma tersenyum saja. Maka aku jika memandangi beliau, maka aku katakan bahasanya dua mata beliau berjelak, pada Nabi tidak berjelak. Maka beliau asbata menetapkan radallahu anhu kalau Nabi dua matanya itu berjelak, kemudian beliau meniadakannya. Kaidah bahasa dalam masalah ini eh, ketika ditiadakan kemudian ditetapkan Kaidahnya bahasanya al-manfi ghairul musbat. Bahasanya maknanya yang ditiadakan itu berbeda dengan yang ditetapkan. Contohnya firman Allah Ta'ala, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar. Ini tidak melempar ditiadakan. Ketika engkau mereka melempar berarti menetapkan. Ya, maka yang ditiadakan, melempar yang ditiadakan berbeda maksudnya dengan melempar yang ditetapkan. Itu romaita ketika engkau melempar itu melakukan perbuatan melempar. Ya, tidaklah engkau melempar yang ditiadakan adalah melempar yang mengenai sasaran. Walakin Allah roma ya, akan tetapi Allah yang melempar sehingga lemparan tersebut kena sasarannya. maka Allah tetapkan melempar dan Allah tiadakan melempar. Maka yang ditiadakan berbeda dengan yang ditetapkan berbeda dengan yang ditiadakan. Maksud hadis ini tentang Nabi itu bercelak namun tidak bercelak. Bahasanya pangkal rambut yang ada di kelopak dua mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hitam-hitam yang alami. Kaan nahu seakan-akan ada celak di situ. Seakan-akan Nabi mencelak meletakkan celak di sana. Walhal padahal keadaannya Nabi tidak meletakkan celak di situ. Ya, kemudian uh, hadis selanjutnya dari Abdullah ibn Haris ibn Jaz'in. Anahu beliau mengatakan, Ma itu ahadan Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, eh, tentang hadis ini di sanadnya terdapat Ibnu Abdullah Ibn Lahiyah ya, Yarwihi Anhu yang muridnya adalah dalam ini Kutaybah Ibn Sa'id. Ya, dan Abdullah Ibn Lahiyah ini perawi yang daif dikarenakan uh, beliau meriwayatkan hadis dengan membacakan catatan dan catatannya terbakar di akhir hidupnya. Setelah itu kemudian beliau meriwayatkan hadis dengan hafalan sehingga kacau. Namun hadis-hadis Abdullah ibn Lahiyah, namun hadis-hadis Qutaibah bin Sa'id anhu dari gurunya Ibn Lahiyah adalah sahihah. Adalah sahih. Kama qara az-Zahabi sebagaimana yang disampaikan oleh Zahabi di Syarah a'lami Nubala. Demi, uh, artinya Kutaibah ibn Sa'id, Kutaibah ibn Sa'id itu belajar hadis dari Abdullah bin Lahiyah sebelum terbakarnya bukunya. Maka riwayat e, murid-murid uh, lama itu tidak masalah. Dan riwayat murid-murid belakangan atau yang tidak diketahui apakah dia murid lama ataukah murid belakangan, maka uh, itu yang bermasalah. Di samping itu hadis ini juga dihatkan oleh Baihaqi dalam kitab Yusuf Abul Iman dan yang lain dari jalur Abdullah bin Mubarak dari Ibnu Lahiyah bihi dengan redaksi yang sama. Dan Abdullah bin Mubarak kadzalika demikian juga di antara orang yang hu belajar hadis dari Ibnu Lahiyah sebelum ikhtilat, <coughs> sebelum bercampurnya hafalannya, yaitu sebelum terbakarnya bukunya. Fal hadis maka sehingga kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang kuat. Maka isi hadis ini menjelaskan tentang seringnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Wa inna maka nakadalik dan demikianlah keadaan Nabi sangat sering tersenyum likamali khuluqihi. Dikarenakan demikian sempurnanya akhlak Nabi. Ini, maka orang yang akhlaknya sempurna, ini, eh, akhlaknya adalah akhlak yang mulia, dia adalah orang yang mudah tersenyum, gampang tersenyum. Ini, Watawadu tawadu'ihi dan menunjukkan tawaduknya Nabi dan bagusnya Nabi dalam berinteraksi dengan orang lain. Maka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan manusia, berjumpa dengan banyak orang, biwajahin musyrikin dengan wajah yang ceria, tolikin e, mana asli tolikin itu lepas. Karena orang yang wajahnya mengkerut, maka dia tarik e, bagian-bagian wajahnya sehingga tidak lepas. Maka talikin maknanya ya, wajahnya ceria. Mutabasimin penuh dengan senyuman. Ya, dan adalah uh, syarat untuk menjadi orang yang berakhlak mulia adalah berwajah yang ceria dan mudah tersenyum. Ya, seorang itu tidak akan jadi seorang yang berakhlak mulia jika dia sulit untuk tersenyum. Ya, syarat orang itu berakhlak mulia adalah ini mudah tersenyum sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak ketika ditanyakan kepadanya apa itu akhlak mulia. Maka beliau mengatakan akhlak mulia adalah wajah yang ceria, ini, tidak suka mengganggu orang lain dan suka berbuat baik kepada orang lain. Maka siapa yang mengumpulkan tiga hal ini, maka dia adalah orang yang berakhlak mulia. Dia tidak suka usil mengganggu orang lain dengan Eh, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan omongannya, ya, dengan pelirian matanya, ya, ya, dengan suaranya, dengan teriakan-teriakannya, ya, dengan kerasnya suaranya. Dia tidak suka mengganggu orang lain dengan berbagai macam bentuk gangguan. Ya, kemudian dia adalah batul ma'rufi, seorang yang suka menolong dan membantu orang lain yang Eh, dengan cara-cara yang mampu dia lakukan dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan saran-sarannya, dengan hartanya. Ya. Namun ketika seorang itu terkumpul padanya dua hal di atas, maka dia tidak akan dia akan gagal menjadi orang yang berakhlak mulia ketika tidak berwajah ceria. Dia suka menolong, namun ketika menolong orang, ya, dengan penuh ketulusan, namun nolongnya tanpa ekspresi, ya, tanpa senyum, muka datar. Nah, itu orang ya, merasa tidak ya, dia, merasa tidak ditolong. Ya, ya. Dia nolong, bantu orang yang repot, namun diem saja wajahnya ya, datar tanpa ekspresi apapun. Ya, apakah ini jadi akhlak mulia? Ternyata tidak jadi akhlak mulia. Ada orang yang datang minta kemudian Eh, minta uh, pinjaman duit, dia pun menolong dengan hartanya. Dia kasihkan duit namun tanpa ekspresi. Ini duitnya. Nah, tanpa ekspresi, ya, mukanya datar, ya. tidak ada senyum sedikit pun, namun dikasih. Ya. ya. Apa yang terjadi, ya, orang ini ketika boleh jadi mengambil duit tersebut, sampai ke rumah dia akan menggunjing orang itu bersama istrinya. Ya. Ini ya, ya masalah, ya baik nolong, tapi Kok ya tidak ada senyumnya? Nah. Maka itu menunjukkan bahasanya orang itu gagal jadi seorang yang berakhlak mulia manakala tidak punya senyuman. Meskipun dia adalah seorang yang tidak mengganggu dan seorang yang e, suka menolong. Namun ketika tidak diringi dengan wajah yang suka tersenyum, maka dia menjadi seorang yang gagal berakhlak mulia. Watabasum muslim dan senyumnya seorang muslim di eh, fi di hadapan wajah saudaranya adalah sedekah yang dia berikan kepada saudaranya. Karena senyuman itu di antara hal yang memasukkan gembira pada hati saudaranya dan di antara hal yang mendorong saudaranya untuk mendengarkan perkataannya walau uns merasa nyaman duduk di dekatnya. Orang itu akan merasa nyaman duduk, duduk di dekat seseorang ketika orang tersebut orang yang ramah. Dan di antara dan bagian dari unsur penting keramahan adalah murah senyum. Kalau kita duduk dengan seseorang, orangnya tidak ramah. Kita negur, dia jawab, namun tidak ada respon balik. Kita duduk bersama seseorang, kita kemudian uh, ngejak kenalan, dia jawab, eh, siapa namanya Mas? Ah, si Fulan. Nah, habis itu nggak nanya balik. Nah, dari mana Mas? Dari sini. Nah, ada, nggak ada respon balik, nggak ada keramahan. Adakah al-uns kenyamanan duduk di dekat dia? Tidak ada nyaman. Tidak ada kenyamanan. Orang itu merasa mendapatkan al-unsu, mendapatkan kenyamanan ketika duduk e, di dekat seseorang, manakala orangnya ramah dan di antara uh, bentuk di antara unsur keramahan adalah ya, dia tidak hanya mau uh, dialognya tidak hanya searah saja. Ya, ditanyai dia jawab, non nggak balas. orang merasa, wah ini kok saya kok jadi polisi yang interogasi kok bolak-balik tanya terus. Nah, hanya tidak nyaman, cari tempat duduk yang lain. Ya, lebih baik sendiri daripada bersama orang semacam ini ya. Hmm. ya, demikian juga bagian dari keramahan adalah murah tersenyum. Ya, murah tersenyum. Ya, sebelahnya nyapa, kemudian maka dia pun merespon dengan senyum yang manis. Ya. Dan dia tidak hanya uh, dialog tidak hanya satu arah, namun jika dia jika kemudian respon ketika dia tanya siapa uh, siapa namanya mas kemudian dia nyebutkan nama. Kalau anda siapa nama anda? Nih, kalau jenengan siapa namanya? Ada respon balik. Itu orang yang ramah. Nih, dan itu seorang yang berakhlak mulia. Seorang yang memberikan anuns kenyamanan bagi orang yang duduk di dekatnya. Nah, kemudian ada selanjutnya dari Abdullah ibn Al Haris dia mengatakan maka nada dahiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah tertawanya Rasulullah kecuali bentuknya senyuman. Di sini juga diatkan oleh At-Tirmidzi di jamiknya dan beliau komentari hadis hasa, eh, hadisun sahihun gharibun. Kenapa beliau sebut gharib? Karena kami tidak mengetahui eh, min hadis Ibnu Sa'ad, hadis Ibnu Sa'ad kecuali dari jalur ini. Sama di sini Abu Isa mengatakan hadza hadisun gharibun min hadisi Lais, Lais ibn Sa'ad. Ya, maka di sini menunjukkan ya, kalau tertawanya Nabi itu hanya tersenyum. Beliau tidak pernah tertawa. Dan realitanya hadis berikutnya kita jumpai Nabi tertawa. Dan Nabi tertawa hanya dalam masalah akhirat. Dari Abu Dhar <clears throat> Qal kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh la aku mengetahui orang yang pertama kali masuk surga dan orang yang terakhir keluar dari neraka dan masuk surga. Maka siapakah itu orang yang terakhir masuk masuk surga dan terakhir keluar dari neraka? Yuk tapi rajuli ditangkaplah seseorang pada hari kiamat Lantas disampaikan kepadanya. Ye. Tunjukkanlah, paparkanlah di hadapannya dosa-dosa yang kecil. Wa bau dan disembunyikan darinya dosa-dosanya yang besar. Wahyu lahu maka disampaikan kepadanya, bukankah engkau telah berbuat dosa pada hari ini, kau lakukan dosa ini dan itu. Dan dia pun mengakui kalau itu dosanya dan tidak mengingkarinya dan di hatinya dia musyfiqun, dia ketakutan, dia, dia khawatir dengan dosa-dosa yang besar. Fayuqa lantas dikatakan kepadanya, berikan kepadanya sebagai ganti untuk setiap kejelekan amal yang dia lakukan pahala. Maka dosanya itu diganti jadi pahala. Ketika dosanya itu berganti jadi pahala, maka yang semula takut dengan dosa besarnya, Eh, maka kemudian dia berubah berharap dengan dosa besarnya. Maka dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, saya punya dosa yang belum saya lihat di sini. Eh, yang belum saya lihat di sini yaitu dosa yang besar-besar." Karena dia berharap dosa yang besar itu juga diganti menjadi ganjaran yang besar. Fakallah Abu Dhar, maka Abu Dhar mengatakan falakat ra'aitu Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam dahika hada hatta badat nawajiduhu. Maka eh, eh, ketika Nabi menyebutkan ya, menyebutkan perkataan orang ini menyebutkan perkataan orang ini yang semula ketakutan kemudian jadi berharap besar iya, sampai dia eh, kemudian mencari-cari di mana dosa besarnya karena dia berharap itu jadi pahala yang besar maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai terlihat nawajiduhu Nanti ada perselisihan tentang apa makna tuhut. Salah satu pendapat dalam masalah ini e, maknanya adalah geraham. Di sini juga ini dilihatkan oleh Muslim. Ya, di sini dilihatkan oleh sahabat Abu Dhar Ya, yaitu Abu Dhar Al-Ghifari, seorang sahabat yang terkenal. Nama asli beliau adalah Jundub bin Al Alal Aswah menurut pendapat yang paling kuat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi di Arba'in Nawawiyah. Abu Dhar Jundub bin Janada. Eh, beliau meninggal dunia tahun 32 Hijriah di masa Khilafah Utsman. Nah di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sungguh aku mengetahui Orang yang pertama kali masuk surga. Siapakah dia? Beliau sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang pertama kali minta dibukakan pintu surga dan yang pertama kali masuk surga. Dan yang terakhir keluar dari neraka. Bahwa akhir rajulin itulah orang yang terakhir yang masuk surga dan terakhir keluar dari neraka. Dan di hadis yang lain orang yang e, masuk neraka, kemudian keluar dan dipindah ke surga, itu disebut ya, dengan sebutan jahannamiyun. Ya, alumni jahannam. Maka jahannamiyun yang terakhir, Nabi pun mengetahui siapakah itu orangnya. Falaya baka ba'dahu maka tidaklah tersisa setelah orang ini di neraka kecuali orang-orang yang memang tulen tinggal di neraka abad abadal abad selama-lamanya yaitu orang-orang kafir. Maka di sini menunjukkan bahasanya ya, ada ada yang namanya orang masuk surga kemudian setelah itu masuk neraka. Hmm. Dan demikianlah akidah yang benar, demikianlah akidah kaum muslimin ya, meyakini adanya orang yang ya, sebagian orang yang ketika dia adalah muslim yang melakukan maksiat dan tidak Allah ampuni dosanya, maka dia masuk neraka sementara waktu kemudian berpindah ke surga. Tidak sebagaimana e, keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahasanya kalau masuk neraka ya sudah masuk neraka tidak bisa keluar sebagaimana orang yang masuk surga tidak akan keluar. Namun yang benar kita bedakan antara orang kafir, eh, orang musyrik yang mati dalam keadaan kafir dan musyrik <clears throat> dan orang yang seorang muslim yang punya iman namun karena keteladanannya ketika hidup di dunia maka dia punya maksiat-maksiat dan yang Allah tidak mengampuninya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Walladzina kafaru lahum naru jahannama. Dan bagi orang-orang kafir untuk mereka eh, api neraka layuqda alaihim. Mereka tidak akan ya, dibinasakan. Kalau dibinasakan enak, fayumutu lalu mereka mati dan tidak merasakan sakit. Walai khafafu anhum min adabia juga tidak ada keringanan adab untuknya. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah balasan yang kami berikan kepada setiap orang yang ingkar. Wahum dan mereka yastarihuna, mereka teriak-teriak fiha dalam neraka. Teriakan mereka, Rabbana wahai Rabb kami. Akhijna, keluarkanlah kami. Keluarkanlah kami, kami berjanji na'mal saliha, kami akan melakukan amal saleh berbeda dengan yang dulu kami lakukan. Maka Allah katakan, awalan nu'ammirkum. Bukankah aku telah memberikan umur panjang kepada kalian? Bukankah aku telah memberikan umur panjang kepada kalian yang dengan umur tersebut sudah terdapat waktu yang cukup untuk yatazakaru fihi man tazakara. Mengambil pelajaran, orang yang mau mengambil pelajaran. Sudah dikasih umur yang panjang. Ya, waktu tersebut sudah cukup untuk mikir, sudah cukup untuk menimbang, merenung dan menentukan pilihan. Waja'akumun nadhir dan telah datang kepada kalian an-nadhir pemberi peringatan yaitu Rasul. Fadhuku maka rasakanlah siksaan famalizalimina min nasir sungguh tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim yaitu orang-orang yang kafir. Fada khulut maka kekal di neraka ini adalah nil kufar adalah keadaan orang kafir. Adapun usatul muwahidin orang yang masih bertauhid namun melakukan maksiat. Ketika mereka masuk neraka disebabkan dosa yang dosa tersebut levelnya di bawah kemusyrikan. Maka mereka akan dikeluarkan dari neraka. Dan pengeluaran orang dari neraka Orang beriman yang per di neraka itu dafaatin bentuknya bergelombang-gelombang. Nih, Bergelombang-gelombang. Tahap satu, tahap dua, tahap tiga, dan seterusnya. Tidak langsung bareng keluar. Pak. Dalilnya terdapat dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma ahlun nari aladhihum ahluha." Adapun penduduk neraka yang memang tulen penduduknya yaitu orang kafir. Maka mereka tidak akan mati dalam neraka dan tidak pula hidup. Walakin akan tapi orang yang asobatu an-naru bidunubihim. Masuk neraka karena dosa mereka. Atau bikhotoyahum karena dosa mereka. Maka Allah akan matikan mereka sesaat. Maka Allah matikan mereka imatatan Allah matikan. Hatta idha kanu sehingga jika mereka fahman telah jadi arang udhina syafaat. Maka diizinkan adanya syafaat. Faji'a bihim dobaira dobair. Maka didatanglah mereka keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Dobair dobair. Di, di, setelah membawakan hadis, Syekh Abdul Razak mengatakan dobair dobair ay dafa'atin dafa'atin. Bergelombang-gelombang. Tahap satu, tahap dua, tahap tiga, dan seterusnya. Fabusu maka mereka de, disebarkan ala anharil jannah pada sungai-sungai surga kemudian dikatakan wahai penduduk surga tuangilah mereka-mereka ini maka orang-orang yang sudah berbentuk arang itu fayam butuna akan tumbuh ini semula mereka berbentuk arang hitam kelam lalu lantas mereka akan tumbuh nabat al-hibbati takunu fi hamilis sayli. Sebagaimana tumbuhnya biji eh, takunu yang ada di hamilis sail. Apa yang dibawa oleh seil arus air hujan. Eh, maka sail itu aliran air hujan yang ada di permukaan tanah. Dari atas kemudian mengalir menuju ke bawah. Maka dia membawa semua yang bisa dia bawa. Di antaranya adalah tanah. Dan tanah yang dibawa oleh sail itu tanah yang humus. Tanah yang bagus. Ini tanah-tanah yang bagus. Eh, humus bahasa kita ya. Itu yang dibawa oleh sail. Yang disisakan di setelah itu adalah tanah-tanah yang kering tandus. Humusnya dibawa oleh air nanti kemudian di titik tertentu akan berhenti. ya, kemudian rombongan yang dibawa oleh air hujan ini akan berhenti di satu titik tertentu. Maka di titik ini tanahnya jadi tanah yang tanah yang subur. apa Banyak humus di situ yang dibawa oleh air hujan. Nah, jika ada benih ditanam di situ, oh, maka tentu tumbuhnya tumbuh yang bagus, dikarenakan dia tumbuh di daerah yang ya, penuh dengan eh, tanah-tanah uh, yang bagus. Nah itu yang dimaksud hamil isail. Hamil bimana mahmul yang dibawa oleh asail. Tubair mananya dafaatin dafaatin. Wasabab dalika dan sebabnya karena dosa besar orang-orang tersebut yang menyebabkan mereka masuk neraka bertingkat-tingkat. Oleh karena itu mereka tidak keluar dari neraka satu gelombang sekaligus. Maka ditatangkanlah orang, seseorang pada hari kiamat, dikatakan padanya, tunjukkanlah dosa-dosanya yang kecil dan seterusnya. Fahada yubayinu, maka ini menjelaskan, madalla alaihi, ini kandungan dari firman Allah Ta'ala, di situ tertulis surat Luqman, tentu itu keliru, karena itu adalah surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan bukan surat Luqman namun surat Al-Furqan. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubatilullahu sayiatihim hasanat. Ya, maka eh, orang-orang uh, orang -orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, bertobat dari kemaksiatannya, maka mereka-mereka itu Allah akan ganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Wa Allah ghafurur rahima dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, maka tentang apa makna ibadillah sayyatim hasanat, ini ada dua pendapat ahli tafsir. Dan hadis yang kita baca ini mendukung salah satu dari dua pendapat tersebut. Pendapat yang pertama mengatakan e, dosa orang-orang yang bertobat, yang sungguh-sungguh bertobat, itu Allah ganti menjadi pahala. Dia punya dosa satu gunung dengan tobatnya yang sungguh-sungguh bertobat, e, satu gunung dosa tadi berubah menjadi satu gunung ganjaran. Dan hadis yang yang hadis yang kita baca ini, hadis Muslim ini menguatkan pendapat ini. Kemudian penjelasan yang kedua mengatakan yubatillah sayyatim hasanat artinya taufik. mana itulah taufik setelah dia bertobat maka dia, diberi taufik untuk melakukan amal-amal kebajikan. Jika eh, semula dia melakukan amal kejelekan, sekarang berganti jadi melakukan amal kebaikan. Itu yang dimaksud yubatullah sayiatihim hasanat. Menurut eh, tafsiran yang kedua. Fala abdu maka eh, maka seorang hamba jika dia bertobat dan dia tulus dalam tobatnya bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti dosanya, dosa-dosanya menjadi ganjaran-ganjaran. Ini hadis ini menguatkan de, eh, tafsiran yang semacam ini. Fal ayat dan ayat ini berkenaan dengan orang yang bertobat di dunia dan bagus tobatnya. Wal hadis, sedangkan hadis e, riwayat Muslim tentang orang yang eh, fiman mata alal maksiati tentang orang yang mati dalam keadaan bermaksiat lantas diadab di neraka kemudian diterima tobatnya kemudian diampuni dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, Abu Dhar mengatakan aku melihat Rasulullah SAW Alaihi tertawa sampai terlihat giginya. Ya, tertawanya Nabi sini istisharun menunjukkan betapa besarnya anugerah Allah wa mannihi dan karunia Allah dan kasih sayang Allah dengan hamba-hambanya. Maka kita lihat Nabi tertawa dan itu fi ambil akhirah. Maka tadi ada yang mengkompromikan dengan mengatakan kalau cuma masalah dunia Nabi paling tersenyum. Tidak pernah tertawa. Tertawanya Nabi, hadis-hadis yang menceritakan tentang tertawanya Nabi semuanya adalah fi ambil akhirah tentang masalah akhirat. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da isya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin.